Ya, Ikhwan Saiful membaca Hai Imam umron يكتم على أهله فرحا مسرورا وأما المشرك فكالعابد عابد يكتم على مولاه خائفا محزونا Baik, kelas. Ini sangat panjang ya. Pembicaraan antara Sulaiman ibnu Abdul Malik dengan Abu Hazim. Pada khola Sulaiman ibnu Abdul Malik al-Madinah. Masuk. Jadi ini athar tentang al-amr bil ma'ruf alal umaro. Di antara asar yang memerintahkan berbuat baik kepada para pemimpin. Sebelumnya sudah kita sebutkan bagaimana di antara sahabiah ya, kaulah juga memberikan mauidah nasihat kepada Umar bin Khattab kemudian Muawiyah juga telah dinasehati oleh seorang syekh, orang yang sudah tua. Sekarang giliran Sulaiman Ibnu Abdul Malik yang beliau waktu itu adalah sedang haji pada tahun 97 Hijriah bersama rombongannya bersama di antara pengawal-pengawalnya dikawal seorang presiden manusia apa terpenting waktu itu seorang khalifah Amirul Mukminin. Maka di sana faqama biha salasan. Beliau di sana di Madinah bermukim selama tiga tiga hari. Beliau bermukim selama tiga tiga hari. Faqala amma hahuna rajulun mimman adraka ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau berkomentar karena beliau memang seorang yang khalifah ya, tahu tahu diri dan juga beliau sangat mudah apa menerima satu nasihat dan belum merasa berdosa seandainya apa belum bisa adil kepada rakyatnya dan namanya hati itu berkarat hati berkarat dengan dosa sebagaimana besi itu berkarat tak kalah enggak dihilangkan karat tersebut tak kalah enggak diasah ya dihilangkan karat-karatnya tentunya besi pun akan semakin berkarat hati juga demikian maka beliau pun ada ya ingin ingin sekali amahahuna tidakkah di sini ya di antara kami di sini ada laki-laki yang mana orang tersebut adalah telah mendapatkan bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW sunnah yang mana akan berikan hadis kepada kami yang mana akan berikan tausiah kepada kami ini ini beliau jadi waktu itu sampai di Madinah ya disambut oleh para pembesar-pembesar Madinah para apa orang-orang yang berpangkat disambut khalifah semuanya, menyambut kecuali Abu Hazim ya nggak menyambutnya padahal beliau seorang imam waktu itu seorang kodi waktu itu Pakilah maka dikatakan kepada Sulaiman atau dikatakan oleh para pengawalnya di antara para pengawalnya di situ ha huna rajulun yaqulu lahu di sini di antara kami yang di Madinah di sini itu ada seorang laki-laki yang dikenal yang disebut adalah Abu Hazim ini Salamah bin Dinar Al-A'raj ini beliau fa ba'sa ilaihi faja'a maka apa Sulaiman mengutus ya pengawalnya untuk memanggil Abu Hazim. Faja'a maka beliau pun datang kepada Sulaiman. <clears throat> Faqala Sulaiman maka berkata Khalifah Amirul Mukminin Ya Abu Hazim ma hadzal safa Wahai Abu Hazim Gerangan apa yang engkau membuat kaku angkuh terhadap saya? Nah, padahal mereka ya penduduk Madinah para pembesar-pembesar mereka menyambut saya kami ya kalian engkau Abu Hazim enggak menyambut kami Faqala lahu Abu Hazim maka Abu Hazim berkomentar kepada Sulaiman wa ayyu sifain ro'eta minni sikap kaku angkuh apa yang kau lihat pada diri saya wahai Amirul Bukminin. ini ya Komentar oleh Abu Hasim. Sifat kaku angkuh mana yang kau melihat pada diri saya wahai Amirul Mukminin? Maka beliau menjawab, faqala lahu maka dijawab oleh Sulaiman untuk Abu Hazim, atani wujuhul Madinah. Penjuru Madinah, para pembesar-pembesarnya mereka datang kepada kami, datang kepada saya menyambut kulhum semuanya walam tak tini dan kalian dan kamu Abu Abu Hazim tidak menyambut kami itulah sifat aku engkau wahai Abu Hazim itulah sifat angkuh engkau wahai Abu Abu Hazim maka dijawab oleh Sulaiman faqala ma jaro baini wa bainaka ma'rifatun atika ya 'alaiha tidaklah berjalan satu pengenalan gak ada saling mengenal wahai amir mukminin antara saya dan antara engkau sehingga saya harus datang pada engkau ini jadi gak ada ya kita gak saling mengenal engkau wahai amir juga gak mengenal saya saya juga gak mengenal siapa engkau Saling saling nggak mengenal di antara kami, di antara engkau enggak mengenal sehingga apa? Apa benar dikatakan sebagai sifat angkuh, sifat yang songkak? Ini, ini kata beliau. Seandainya dikatakan songkak angkuh, tak kalah, dia memang sudah mengenal, kemudian datang ya teman-temannya enggak mau ketemu. Nah itu adalah sifat yang angkuh, yang songkak. Ini menurut beliau. Ya. Maka tidak dibenarkan ketika Abu Hajim mengatakan sifat yang angkuh, congkak, gara-gara cuma apa? Enggak mau menemui eh, khalifah. Ini disalahkan, enggak benar. Dan kata beliau dikatakan congkak angkuh yaitu tak kala dia sudah mengenal datang kerabat-kerabatnya kemudian dia malah bersembunyi enggak mau ketemu. kola saudaku asyih ya Abah Hazim. Wahai Syekh, benar. Wahai Abah Hazim, engkau benar. kesempatan engkau benar wahai Abah Hazim, ya. Memang di antara kami dan engkau saya Sulaiman engkau wahai Abu Hazim enggak saling mengenal aku tidak kenal engkau wahai Aba Abu Hazim kemudian malana nakrahu malana malana nakrahu al maut kemudian tanya lagi Sulaiman apa yang menyebabkan kami membenci pada satu kematian Nia. Ya. Jadi ini tanya jawab dengan seorang tabiin dan memang beliau ingin ada masukan ya, ada nasihat masuk pada dirinya. Enggak cuma sekedar disambut oleh para pembesar-pembesar Madinah. Enggak, enggak cuma itu aja, tapi ingin ada masukan untuk hati jadi nasihati. Apa yang menyebabkan kami benci pada satu kematian wahai Abu Hazim? Qala maka beliau menjawab bi annakum ammartum dunyakum wahratum akhiratakum dia menjawab karena sungguhnya engkau para manusia telah memakmurkan dunia kalian engkau telah menjadi orang-orang yang berpangkat tersibukan dengan dunia kalian waharabtum akhiratakum dan engkau telah menghancurkan negeri akhirat kalian Nah, ini. Wa antum takrahuna an tantaqilu min amrani ilal kharab. Dalam keadaan engkau membenci untuk berpindah dari negeri-negeri yang sudah makmur yaitu dunia engkau akan benci kadang kalian akan benci menuju negeri yang sudah dianggap hancur. Iya, Jadi engkau nggak senang untuk apa meninggalkan negeri dunia kalian jadi para pembesar-pembesar negara nah nggak senang berpindah kepada negeri akhirat sehingga harus ditinggalkan apa urusan-urusan tersebut kalau kemudian Sulaiman menjawab sadakta ya Abu Hazim engkau benar ucapan engkau wahai benar wahai Abu Hazim memang sangat berat ya seorang khalifah urusannya kadang negeri akhiratnya apa jadi korban prinsip-prinsip agama menjadi korban sehingga harus mengorbankan negeri akhiratnya untuk mendapatkan dunia tersebut wa fa al kudumu 'ala taala terus bagaimana akan datang akan menghadap kepada Allah taala bagaimana ya Abu Hazim di antara kita bagaimana akan menghadap padanya Kalau maka beliau menjawab amal muhsin fakal hoib yakdamu ala ahlihi farahan masruran adapun orang yang muhsin orang yang berbuat ihsan yang dia memang orang-orang yang baik maka keadaannya seperti al -haib. seperti orang yang merantau ya seperti orang yang merantau datang ke keluarganya ini orang yang musafir terus kembali ke rumahnya tentunya bagaimana perahan mas Ruron dalam keadaan dia senang bahagia ini dia seorang yang musafir merantau orang yang hoib artinya orang yang nggak ada di negerinya ya dia safar mungkin ke Yaman atau mungkin ke Mekah atau haji misalnya Orang yang hoib, orang yang nggak ada di negerinya, kemudian pergi ke negeri yang lain. Nah, orang yang merantau, orang yang safar seperti ini, ketika dia ingin kembali ke negerinya, bagaimana? Menemui keluarganya, tentunya sangat sangat senang. Sangat senang. Lebih-lebih ketika dia seorang talibul ilmi, ya. Dia mencari ilmu, safar untuk mencari ilmu. Ini orang yang mereka mencari harta, mungkin di Jepang ya mungkin di Jakarta dan sebagainya jadi negeri-negeri yang memang di situ banyak uangnya mereka senang kembali ke kampungnya masing-masing ketika Idul Fitri ketika mudik mereka sangat senang menemui keluarganya menemui sang istrinya nah ini ini orang yang muhsin orang yang berbuat baik orang yang soleh orang yang taat kepada Allah Taala maka dia perumpamannya seperti orang yang merantau datang kembali ke keluarganya dalam keadaan senang dan bahagia. Wa amal musi, adapun orang yang musi, orang yang jahat, orang yang bermaksiat kepada Allah Taala. Fakal abik yakdamu ala maulahu khaifan mahzunan. Maka katanya dia seperti budak yang curang, budak yang berpihak, budak yang pengkhianat kepada majikannya dia datang kepada majikannya dalam keadaan bagaimana takut ya gelisah ini ini perumpamaan orang yang dia maksiat yang dia dolim gak memenuhi hak-haknya maka perkaranya adalah seperti orang yang dia budak curang pengkhianat kepada majikannya kepada junjungannya yang kemudian dia datang dia akan kembali ke majikannya dalam keadaan dia takut penuh dengan gemetar ini khaifan mahzunan fabaka Sulaiman faqala laita sya'ri maka Sulaiman pun menangis ya Sulaiman Ibnu Adil Malik ketika mendengar ucapan beliau seperti itu beliau menangis terseduh-seduh Pakola Leta sya'ri maka beliau berkomentar alangkah baiknya seandainya saya seperti orang yang pertama. kajian orang yang pertama yaitu al-muhsin, ghaib yaqdamal ahli farhan masruran. Malana indallah ya Abu Hazim. Terus bagaimana untuk kami sebenarnya wahai Abu Hazim? Bisa Allah taala untuk apa? Apa yang saya dapatkan nanti di negeri akhirat? Bisa Allah taala Faqala maka Abu Hasim mengatakan, Iqrid nafsaka ala kitabillahi fa innaka ta'lam malaka indallah." Maka Abu Hasim ber, menjawab, Iqrid ya, bandingkanlah dirimu. Bandingkanlah dirimu terhadap Al-Qur'an, terhadap kitabullah dan juga hadis Nabi. Coba bandingkan apa yang kau dapatkan sebagai khalifah Sudahkah pas nah, kekhalifahan engkau wahai Amirul Mukminin dengan Al-Qur'an? Bandingkan. Fa innaka dan sungguh akan mengetahui apa yang ada, apa yang kau dapatkan di sisi Allah taala. Ini engkau akan tahu, engkau akan mendapatkan, akan mendapatkan satu khabar apa yang engkau dapatkan ketika engkau mau membaca Al-Quran, ketika engkau membaca Al-Hadis Nabi. Ini nasihat beliau. Pas enggak? serasi enggak dengan perbuatannya dengan sebagai khalifah beban yang cukup berat sebagai pimpinan negara pas enggak nah ini dikoreksi dengan Al-Qur'an Qala ya Abu Hasim wa anna usiba tilkal ma'rifatu min kitabillah Maka beliau bertanya lagi wahai Abu Hasim Terus bagaimana untuk saya mengetahui Nam, di mana untuk saya mengetahui tentang perkara tersebut di dalam kitabullah. Usiba untuk menimpa untuk saya suatu pengetahuan, suatu makrifah dari Al-Qur'an. Qala maka beliau mengucapkan satu ayat Innal abrar lafi naim wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat baik, nia ya, berbuat adil, ketika dia seorang khalifah maka sungguh dia akan mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat nikmat al-jannah ini ketika dia memang seorang khalifah yang adil nah bisa tahu keadaan rakyatnya tidak berbuat dolim tidak berbuat suatu korupsi dan sebagainya maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat nikmat dan sebaliknya wa inal fujar lafi jahim dan orang-orang yang fujar, orang-orang yang bermaksiat, yang jahat, yang dia mungkin seorang khalifah nggak bisa berbuat adil, berbuat kedoliman pada rakyatnya, tidak jujur, banyak korupsi. Nah, maka ini adalah sungguh dalam kengerian yang sangat nyata dalam neraka jahanam, neraka jahim. Nah, ini ini orang-orang yang sebaliknya sebagai orang-orang yang abror. Qala abaha qala ya Abahasim fa aina rahmatullahi. Kemudian Abu Hasim, ya Abu Hasim, di mana rahmat Allah Taala akan menimpa siapa? Siapa yang akan mendapatkan rahmat Allah Taala? Maka beliau menjawab qala qaribum minal muhsinin. Orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Taala adalah orang-orang yang qarib, yang dekat minal muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ini berbuat ihsan, mereka dekat ya, akan mendapatkan rahmat Allah taala, akan dia dapatkan rahmat, ampunan sebuah dosa, am mendapatkan satu hidayah. <clears throat> Qala ya Abu Hasim man man aqalun Siapa manusia yang paling berakal? Yaitu kata beliau qala man ta'allama al-hikmah wa 'allama wa 'allamahan hanas. Orang yang paling berakal adalah orang-orang yang dia mau belajar hikmah. Ini orang yang belajar ilmu, kemudian mengajarkan ilmu tersebut pada manusia. Ini orang yang paling berakal. Kola faman ahmakun nas maka pun beliau tanya kembali manusia yang paling dungu siapa ya Abah Hazim Qala maka beliau menjawab man hatta nafsahu fi hawa rajulun wa huwa dzalim faba'a akhiratahu bin dunya khairahu. Orang yang paling dungu adalah orang yang melibatkan dirinya. Orang yang mencampuri urusan orang lain di dalam hawa nafsunya. Ini ya, orang yang melibatkan dirinya dalam hawa nafsu orang lain wa huwa dzalim. Padahal orangnya itu adalah berbuat satu kedoliman. Ini dia ikut nimbrung dia ikut campur tangan dengan orang-orang yang berbuat satu kedoliman di atas hawa nafsu maka berarti faba'a akhiratahu bidunya khairuhu maka dia termasuk orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang orang lain. Baik. Ini sangat panjang ya pembicaraan antara Sulaiman dengan Abu Hasim. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahualam bishawab ila huna tafadhalu hadakumullah